majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah ومن سلك طريق ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah membaca kitab Allah mempelajari ayat-ayat Allah dan saling mengajarkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as ketenangan batin ketentraman jiwa dan akan diliputi dengan rahmat Allah kasih sayangnya dan para malaikat akan menaungi mereka dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya dan barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga Subhanallah dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita lima keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Pertama akan dianugerahkan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu itu adalah sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quran. Ala bi tatma'innul qulub Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Yang kedua, Allah akan curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Inilah jemaah sekalian tujuan menuntut ilmu. Demi meraih kasih sayang Allah. Dan apabila Allah telah menyayangi seseorang, maka Allah pasti akan melindunginya dari segala mara bahaya bahaya di dunia dan yang terutama adalah kita mendapatkan perlindungan dari bahaya di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menaungi para penuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya kepada seorang penuntut ilmu karena malaikat itu ridho dengan apa yang dia amalkan. Artinya, sejak dia keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, malaikat sudah menghamparkan sayapnya untuk dia lalui Ketika dia tiba di majelis ilmu, maka malaikat menaunginya dan meliputinya dengan sayap-sayap mereka. Dan juga malaikat mendoakannya. Ini luar biasa. Keutamaan yang sangat besar. Dan yang keempat, Allah menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang paling mulia yang ada di sisi Allah yaitu para para malaikat pemikul arsy menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu yang kelima kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan memudahkan mereka jalan untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa Allah mudahkan mereka jalan masuk surga? Untuk orang-orang yang menuntut ilmu, minimal ada dua sebab. Sebab yang pertama karena Allah mencintai apa yang mereka lakukan. Usaha mereka untuk menuntut ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mudahkan mereka untuk masuk surga. Artinya jemaah sekalian di sini mengandung peringatan juga bagi kita untuk mengagungkan nikmat ini. Ini adalah nikmat yang Allah agungkan maka kita pun harusnya mengagungkannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan termasuk sebesar-besarnya syiar Allah adalah majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita paham ini adalah amalan yang dicintai Allah, sudah semestinya kita lebih serius. Kita lebih serius lagi. Usahakan jangan tidur di majelis ilmu. Jangan ngerumpi, tapi serius. Sebab ini adalah amalan yang sangat agung. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, kenapa dengan menuntut ilmu Allah akan mudahkan seseorang masuk surga? Karena dengan menuntut ilmu seseorang dapat mengetahui jalan yang mendekatkan dia ke surga. Sebaliknya juga dia mengetahui jalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Inilah tujuan penting menuntut ilmu. Mengetahui sebab-sebab yang bisa mendekatkan kita ke surga. Dan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Betapa banyak orang yang tidak melakukan amal soleh tidak mengamalkan kewajiban karena tidak tahu. Dan betapa banyak orang yang terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa karena dia tidak mengerti. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syar. Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Kebodohan adalah pangkal segala kejelekan. Termasuk jamaah sekalian, ilmu yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini, yaitu ilmu tentang hakikat dunia dan memahami kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Ini adalah termasuk ilmu penting agar kita bisa menapaki jalan yang lurus. Agar kita tidak salah arah dalam perjalanan kita. Karena pada hakikatnya sejak kita diciptakan, kita semua adalah musafir. Kita semua dalam perjalanan. Tidak ada batas akhir perjalanan kita kecuali surga dan neraka. Dan surga itulah yang kita tuju. Namun sangat disayangkan banyak orang ternyata tidak berhasil mencapai tujuannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, perlu kita pahami hakikat dunia. Karena orang yang tidak mencapai tujuannya, dia mengira dunia inilah tujuannya. Dia lupa untuk berbekal demi melanjutkan perjalanannya sampai ke tempat tujuannya yang sebenarnya. Dalam hal ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih beliau. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berwasiat kepada kita irtahalatid dunya mudiratan wartahalatil akhirah mukbilatan dunia terus pergi menjauh dari kita sedangkan akhirat semakin dekat inilah hakikat perjalanan kita kita sedang membelakangi dunia terus meninggalkannya dan menyongsong kehidupan akhirat namun banyak orang mengira dia sedang berjalan menuju dunia, meninggalkan akhirat. Padahal yang hakiki adalah sebaliknya. Oleh karenanya beliau juga mengatakan, "Walikulli wahidatin minhuma banun." Dan setiap dari keduanya memiliki anak-anak, putra-putranya, putra-putrinya putra-putri dunia atau putra-putri akhirat. Maka beliau berpesan kepada kita, "Fakunu min abna'il akhirah la takunu min abna'id dunya." Jadilah kamu bagian dari anak-anak akhirat dan janganlah kamu menjadi bagian dari anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun wa hisabun wala amalun. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari beramal tanpa ada hisap. Sedangkan besok adalah hari hisap tanpa ada amalan lagi. Yaitu hari akhirat. Nasihat yang sama dinukil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dan beliau juga menyebutkan hikmahnya Mengapa kita harus menjadi anak-anak akhirat? Di dalam kitabnya Al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Kun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya fa innal walad yatba'ul um." Kata beliau rahimahullah, jadi kali, jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sebab anak itu akan mengikuti orang tuanya atau mengikuti ibunya. Jadi agar kita selalu ingat akhirat. Jadilah anak-anak akhirat. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Dan jamaah sekalian, ini tidak akan terjadi kecuali kita menyadari hakikat dunia dan akhirat itulah kehidupan yang sejati. Di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita hakikat dunia ini di antaranya dalam surat Al-A'raf atau surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amal-amal kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita empat kaidah penting di dalam hidup. Siapa yang menyadarinya, memahaminya dan mengamalkannya, maka dialah yang termasuk anak-anak akhirat. Pertama sekali Allah ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kaidah yang pertama dari empat kaidah kehidupan yang disebutkan dalam ayat ini Allah mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Inilah yang harus senantiasa kita sadari. Bukan sekedar tahu, tapi terus menyerus terus menerus sadar. Kalau sekedar tahu, orang kafir pun tahu. Dia akan mati. Tapi yang diperlukan di sini kesadaran untuk selalu ingat mati. Bukan hanya ingat mati, tetapi kita dituntut untuk memperbanyak ingat mati. Allah telah mengingatkan kita juga dalam banyak ayat. Dan Nabi SAW Alaihi mengingatkan kita dalam banyak hadis. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, Kematian pasti akan datang kepadamu. Walaupun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Apakah Allah mengingatkan sesuatu yang belum kita ketahui? Kita sudah tahu. Allah menginginkan di sini kita sadar, bukan sekedar tahu, bahwa kematian pastikan datang. Demikian pula jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita Aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini. Jadi bukan sekedar mengingat, tapi kita disuruh banyak mengingat. Inilah hidup anak akhirat, bukan anak dunia. Selalu ingat mati. Selalu ingat hari perpisahan karena waktunya sungguh sangat dekat. Kenapa hal ini jemaah sekalian penting sekali? Sebab kalau seseorang mengerti hakikat kematian, maka tentu dia akan beramal. Kalau dia masih punya akal sehat, kalau dia mengerti hakikat kematian, kalau dia sadar hidup ini tidak lama, pastilah dia beramal. Hanya saja banyak orang yang tidak mengerti hakikat kematian. Atau lupa dengan hakikat kematian. Maka inilah yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat mati, maksudnya bukan sekedar ingat perpisahan dengan kehidupan akhirat. Tetapi mengingat ada urusan setelah mati. Ada kehidupan setelah mati. Sudahkah kita siap menghadapinya? Ini yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak ingat mati. Bukan sekedar ingat kita akan berpisah dengan hidup ini tidak. Tapi ingat, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu seorang sahabat Ansor mengajukan dua pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, Ayyul mu'minina afdol. Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin kan semuanya sudah beriman. Nah, di antara orang beriman itu siapa yang paling mulia? Yang paling baik akhlaknya. Jadi jemaah sekalian, inilah ukuran penting kemuliaan itu setelah keimanan, yaitu akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu kita lakukan kepada manusia tingkatannya berbeda. Yang paling tinggi kepada keluarga kita. Makin dekat nasabnya dengan kita, makin besar haknya untuk mendapatkan akhlak baik kita. Dalam hal ini adalah yang paling dekat orang tua kita. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Kecuali bagi istri yang paling dekat adalah suaminya. Jadi jangan kita salah kaprah. Kepada tetangga kita berakhlak baik. Kepada rekan kerja kita berakhlak baik. Tapi kepada keluarga sendiri kita kurang berakhlak baik. Padahal mereka lebih berhak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Inilah ukuran kebaikan seseorang setelah keimanan. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sahabat Ansor ini bertanya lagi. Wa ayyul mu'minina afyas? Dan orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin semuanya cerdas. Orang kafir adalah orang-orang yang paling bodoh. Orang musyrik adalah orang-orang yang paling tolol. Betapa tidak jemaah sekalian. Mereka menyembah, mereka menduakan Allah dengan makhluk. Makhluk yang tidak pernah menciptakan mereka, tidak pernah memberi rezeki kepada mereka, tidak pula memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendengar doa mereka, tidak bisa mengabulkannya. Tidak per, tidak pula bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Tapi mereka sembah. Bahkan mereka menyembah makhluk yang mereka buat sendiri. Mereka pahat sendiri. Itu yang mereka sembah. Makanya ingin tahu orang yang paling tolol di dunia, itulah orang-orang yang menyembah selain Allah atau mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Orang mukmin semuanya cerdas. Kenapa? Karena mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya cerdas. Mereka menempatkan ibadah kewajiban terbesar pada tempat yang sebenarnya, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, siapa yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Yang paling banyak mengingat mati dan paling baik dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelahnya ulaikal akyas mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi inilah jamaah sekalian hakikat kecerdasan. Cerdas itu namanya ingat mati. Beriman kepada Allah dan ingat mati. Makin banyak seseorang mengingat mati, makin cerdas dia. Tetapi belum cukup sampai di situ. Orang yang cerdas itu bukan sekedar ingat mati, tetapi melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Makin baik persiapannya, maka dia makin cerdas. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah tempat bercocok tanam. Tempat untuk mengumpulkan bekal Adapun kehidupan setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Kita akan dipaksa untuk terus berjalan sampai tiba di tempat tujuan, apakah ke surga atau neraka. Sedikit maupun banyak bekal yang kita bawa. Maka jemaah sekalian, manfaatkanlah sebaik-baiknya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, kaidah yang kedua, yang terdapat dalam ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 185 wa innama ujurakum yaumal qiyamah hanyalah pada hari kiamat disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian yaitu semua amalan yang kita lakukan di dunia itulah bekal-bekal perjalanan kita di akhirat kelak perjalanan yang sangat panjang sekali Perjalanan yang tidak ada akhir lagi. Kekal abadi. Untuk selama-lamanya. Perjalanan untuk menikmati. Ataukah merasakan akibat semua perbuatan kita di dunia. Maka sungguh bodoh kita. Kalau kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Kenapa dia disebut orang yang paling cerdas? Karena itulah konsekuensi akal sehat. Orang kalau sehat akalnya, berpikirnya baik, tidak terganggu akalnya, pasti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Mungkin kita beri contoh yang lebih logis bagi kita atau bagi kebanyakan orang. Andai di depan kita ada sebuah minuman yang lezat sekali, minuman yang sangat nikmat, dan kita pun sangat kehausan. Di depan kita ada minuman dingin, minuman yang sangat nikmat. Tapi kita sudah tahu, minuman ini setelah kita nikmati dengan sangat enaknya, setelah itu kurang lebih 15 menit, kita akan pingsan berhari-hari. Atau akan sakit parah. Tapi ketika diminum, sangat enak. Namun tidak lama setelah itu kita akan merasakan penderitaan berkepanjangan. Maka orang yang berakal pasti sepakat. Orang yang minum dia adalah bodoh. Sepakat orang yang berakal. Gak ada perbedaan pendapat. Apa ada yang berbeda pendapat? Gak ada insya Allah ya. ya. Orang yang berakal semuanya pasti sepakat. Siapa yang minumnya, dia adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Hanya demi kenikmatan sesaat, dia mau menanggung penderitaan berkepanjangan, itu namanya bodoh. Sebaliknya, kita sakit parah misalkan. Di depan kita ada obat, tapi obat itu rasanya pahit. Nggak enak sama sekali. Tapi setelah kita minum, kita akan sembuh. Kita akan merasakan kesehatan. Kita akan mudah beraktivitas kita akan kembali normal. Maka orang berakal juga sepakat yang tidak mau minum dia bodoh. Inilah jemaah sekalian perumpamaannya. Kalau hanya demi dunia yang sedikit ini kita korbankan akhirat kita, sungguh bodoh kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kepada kita, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Hal ini jemaah sekalian, karena seorang muslim itu harus paham hakikat dunia. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya, kita nggak boleh menikmati semau kita. Kita terikat dengan batasan-batasan halal dan haram. Sementara orang kafir tidak ada ikatan. Semau mereka. Makanya jemaah sekalian, dengan sebab itu, mereka menjadi hina seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Di dalam surat Muhammad ayat ke-12 Allah mengatakan Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru lahum. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang ternak. Maka neraka adalah tempat kembali mereka. Inilah jemaah sekalian kehidupan orang kafir tak ubahnya seperti binatang ternak. Tidak ada batasan-batasan, tidak mengerti halal dan haram. Bahkan kata Allah, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sebagaimana firman-Nya, "Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Juga firman Allah, "Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita kehidupan orang kafir yang sangat buruk. Tidak ada ikatan apa-apa. Tidak mau tahu dengan halal dan haram. Sehingga dengan sebab itu Allah murka kepada mereka, terutama karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Allah murka kepada mereka. Allah hinakan mereka. Bahkan menurut Allah di sisi Allah mereka lebih hina daripada binatang ternak. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa petik pelajaran. Tidak mungkin orang yang beriman bersikap loyal kepada orang kafir. Tidak mungkin orang yang beriman meninggikan derajat orang kafir, mengangkatnya menjadi pejabat, mengangkatnya menjadi penguasa, menjadi pemimpin, mengangkat derajatnya. Kalau dia tahu mereka adalah orang yang hina, orang yang Allah murkai, Gak mungkin kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dalam dirinya ada mental munafik yang suka mencari muka kepada orang-orang kafir, maka dia akan cenderung mendukung orang kafir. Taralladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-52. Engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, mereka bersegera untuk mendukung orang-orang kafir. Hati-hati, jangan sampai dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Iya. Jadi inilah kehidupan orang-orang kafir sehingga Allah murka kepada mereka sehingga kita tidak patut memuliakan mereka. Adapun kehidupan orang yang beriman serba terbatas. Walaupun tidak ada gedung penjara, tapi kita tetap terpenjara karena iman kita kepada Allah. Kita terikat, terpenjara dengan halal dan haram karena keimanan kita kepada Allah. Jadi inilah hakikat dunia jemaah sekalian. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Kalau dia ingin menikmati kebebasan setelah kematian. Itulah kebebasan orang yang beriman. Kematian bagi orang yang beriman adalah terbebas dari penjara. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, kematian berarti masuk penjara. Nauzubillah. Penjara yang sangat sempit. Penjara yang akan disempitkan lagi. Kuburan itu bagi orang-orang kafir sebagaimana dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disempitkan. Kuburan yang sudah sempit itu akan disempitkan lagi sampai tulang-tulang rusuk mereka beradu Naudzubillah. Tulang-tulang rusuk mereka beradu. Kemudian akan dibukakan untuk mereka neraka jahanam yang kelak akan mereka masuki di hari kiamat. Lalu berhembus angin panas, bahkan dihamparkan baginya di kuburnya kasur dari neraka tersebut. Dan dia menyaksikan neraka yang kelak akan dia masuki pada hari kiamat dan dia sangat ketakutan ketakutannya itu lebih dahsyat dibanding azab kubur yang dia rasakan. Sehingga dia pun berdoa kepada Allah, Rabbila tukimis tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, janganlah, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Padahal dia dikubur siksa. Tapi dia nggak ingin keluar dari kubur. Karena kalau dia dari keluar dari kubur, sudah menantinya azab yang lebih pedih. Naudzubillah. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang beriman itu, Kuburannya akan diluaskan sejauh matanya memandang. Kemudian dihamparkan untuknya kasur dari surga. Dan dibukakan pintu surga yang kelak akan dia masuki pada hari kiamat. Berhembuslah angin segar dari surga tersebut. Dan dia pun berdoa kepada Allah agar disegerakan hari kiamat. Agar dia bisa segera masuk surga. Dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Jadi jamaah sekalian, kematian bagi orang mukmin adalah bebas dari penjara. Tapi bagi orang-orang kafir, na'udzubillah, kematian adalah awal musibah yang terbesar. Makanya aneh, kalau kita mengatakan beristirahatlah dalam damai, atau dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan yang salah besar. Hati-hati dengan ucapan-ucapan kita, bisa jadi bertentangan dengan akidah. Dia sudah mati, Kemudian dikatakan dia kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata siapa? Kita nggak tahu. Dia sedang istirahat atau dia merasakan azab yang sangat pedih. Apalagi sudah jelas-jelas dia kafir. Kemudian kita mengatakan beristirahatlah dalam damai. Naudzubillah. Justru dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Iya. Inilah jemaah sekalian hakikat dunia. Dunia itu adalah penjara. Jadikanlah dia penjara kita penjara sehingga kita tidak bebas menuruti hawa nafsu kita. Demikian pula dalam hadis Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Inilah jemaah sekalian hakikat di dunia hakikat kehidupan kita. Kita di sini semuanya adalah pendatang. Di sini bukan negeri kita. Kita semua orang asing di sini. Orang asing itu hatinya selalu kangen ke kampung halaman. Selalu terpaut ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang asing itu selalu bersiap-siap. Mungkin satu saat tiba-tiba dia harus pulang kembali ke kampung halamannya. Inilah kita di dunia ini jemaah sekalian. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya di atas sebuah tikar kasar. Itulah kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas sebuah tikar kasar. Ini kasur beliau. Ketika beliau bangun, ternyata di tubuh beliau nampak bekas tikar kasar tersebut. Berbekas di tubuh beliau. Maka jemaah sekalian, apa yang terjadi? Para sahabat yang melihat itu benar-benar merasa kasihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking cintanya mereka kepada beliau mereka merasa kasihan kemudian mereka menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah maukah engkau kami usahakan sebuah kasur yang empuk jamaah sekalian inilah sikap orang yang bersaudara melihat saudaranya membutuhkan sesuatu, dia tawarkan bantuan. Jangan dia tunggu saudaranya minta bantuan. Itu adat yang kurang baik. Dan orang yang memiliki kemuliaan diri, dia lebih baik bersabar. Makin mulia dirinya, dia makin bersabar daripada harus meminta-minta. Ini orang yang memiliki kemuliaan diri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasta'fif Siapa yang menjaga kemuliaan dirinya, Allah akan menjaga dirinya. Jadi kita tawarkan. Kalau ada saudara kita yang kelihatan membutuhkan, jangan tunggu dia meminta-minta. Iya. Ini yang dilakukan para sahabat. Nabi saw ditawarkan sebuah kasur yang empuk. Tapi jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah Sallallahu jawaban yang di luar dugaan. Sungguh dahsyat jawaban beliau. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya illa qaraqidin istazalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat lalu kembali melanjutkan perjalanan. Subhanallah. Cuman ditawarkan kasur. Nikmat dunia yang bagi kita mungkin biasa-biasa saja. Kasur yang empuk, kamar dengan kipas angin atau dengan AC yang nyaman bagi kita mungkin biasa-biasa saja. Hendaklah kita sadar itu nikmat dunia yang besar hanya sebuah kasur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya nggak ada urusan dengan itu. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya saya di sini bukan untuk itu. Saya di dunia ini untuk berbekal, bukan untuk itu. Artinya dengan tikar ini saja sudah cukup. Bukan untuk itu aku diciptakan. Padahal itu sesuatu yang mubah mas kalian. Tapi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hal yang penting. Mungkin bagi kita, kalau nggak ada kasur yang empuk, susah hidup kita. Terasa susah hati kita. Tapi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Tapi manusia pada umumnya, bahkan para sahabat ketika itu, mengira itu persoalan besar yang perlu dirisaukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan mereka Bukan itu yang penting bagi kalian. Itu jangan menjadi perhatian kalian. Jangan kalian kejar yang itu. Tapi kejar bekal-bekal kalian untuk kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Wa Wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah yang Allah siapkan untukmu pada kehidupan akhirat. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Perhatikanlah ayat ini jamaah sekalian. Akhirat disuruh kejar. Dunia, Allah tidak suruh kejar kita dunia. Cuma Allah katakan, jangan kamu lupakan. Silahkan kamu nikmati. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang tua yang kelihatannya bijaksana, menasehati anaknya, nak kejarlah cita-citamu, tapi jangan lupa sholat. Subhanallah. Sholat cuma jangan lupa. Cita-cita duniawinya disuruh kejar. Itu mungkin sudah dianggap bijaksana. Padahal itu salah besar. Sholatnya yang harusnya disuruh kejar. Puasanya disuruh kejar. Ibadahnya disuruh kejar. Ilmu agama itu yang kita kejar. Cita-cita duniawi kita sekedar jangan kita lupakan. Itu namanya anak akhirat. Bukan anak dunia. Mengejar akhirat, dunia sekedar jangan kita lupakan. Artinya, kita mau menikmati dunia silahkan. Tapi nggak perlu dikejar. Santai saja. Dunia pasti akan datang kepada kita. Sudah Allah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah Allah tulis seberapa banyak nikmat dunia yang akan kita dapatkan. Apa yang perlu kita risaukan? Apa yang perlu kita kejar? Sudah Allah tulis. Rezeki kita, kita nggak akan mati sebelum kita nikmati semua rezeki yang Allah takdirkan untuk kita. Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian empat bulan kita di rahim ibu ditulis untuk berikutnya, ditulis lagi, ya, disalin lagi. Apa yang sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Nikmat dunia yang akan kita dapatkan sudah Allah catat. Nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Hanya kita disuruh berusaha, itu saja. Disuruh berusaha dan tidak disuruh mengejarnya. Tapi yang terjadi sebaliknya jemaah sekalian. Orang-orang berlomba-lomba mengejar dunia. Sedangkan akhirat sekedar jangan dilupakan. Sudah begitu masih sok mengatakan. Kita harus seimbang. Antara dunia akhirat. Iya. Padahal dia sendiri nggak seimbang. Mau bukti jamaah sekalian. Kebanyakan manusia tidak seimbang. Dunia lebih banyak sebagai contoh kecil saja lihat yang kita pelajari di bangku sekolah. Dalam satu pekan pelajaran berapa banyak ilmu dunia dan berapa banyak ilmu akhirat. Dunia lebih banyak. Akhirat cuman cukup dua jam dalam satu pekan. Iya. Itu pun kalau dia pelajari yang benar. Kalau dia pelajari yang menyimpang, lebih celaka lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas dalam persoalan dunia, pintar dalam masalah dunia. Ilmu kedokteran begitu dia kuasai, ilmu bisnis sangat dia kuasai. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan ilmu agama. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah benci. Allah benci setiap orang yang cerdas tentang ilmu dunia, keahlian duniawi. Tapi pada saat yang sama, dia bodoh dengan urusan agama. Dia tidak tahu wudhu yang benar. Dia tidak mengerti sholat yang benar. Bahkan dia tidak tahu akidah yang benar. Iman yang benar. Tauhid yang benar. Ini bahaya bukan terlarang kita mempelajari ilmu dunia. Bukan terlarang. Tapi kalau kita lebih mementingkan dunia, lebih mem, lebih mengejar ilmu dunia dan tidak mempelajari ilmu akhirat atau menyepelekannya, maka inilah yang tercelah. Silahkan pelajari ilmu dunia, tetapi ingat itu bukan tujuan kita. Yang menjadi kewajiban kita yang utama adalah mempelajari ilmu akhirat. Tapi jemaah sekalian, Sayangnya banyak manusia lebih mementingkan dunia. Mereka pun mengejar dunia. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau pernah bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Ingat ini jemaah sekalian. Nabi SAW tidak pernah takut kita menjadi miskin dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup dalam keadaan fakir pada umumnya, terutama di awal-awal Islam. Bukan itu yang Nabi khawatirkan pada kita. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Justru sebaliknya kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, "Aksha alaikum, antu alaikumud dunya Kama busitat ala kana qablakum. Yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah terbukanya pintu perbendaharaan kekayaan dunia bagi kalian. Pintu kemewahan dan kenikmatan dunia begitu mudah kalian dapatkan. Itu justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang terdahulu fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum kama ahlakatuhum. Lalu kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana yang mereka lakukan. Kemudian akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Inilah jemaah sekalian, sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas kita bukan kefakiran, bukan kemiskinan. Yang beliau takutkan adalah apabila kita dengan mudahnya mendapatkan harta kekayaan. Apa artinya apa? Beliau mengkhawatirkan kita terlena dengan kekayaan tersebut. Kemudian kita lupa dengan kewajiban kita. Makanya jemaah sekalian, yang paling banyak masuk surga adalah orang-orang fakir. Kenapa demikian? Karena kebanyakan manusia yang diuji dengan nikmat kekayaan itu yang tidak lolos ujian. Sedangkan orang yang diuji dengan nikmat kefakiran yang lebih banyak lolos. Karena dia bersabar. Sehingga dia lolos ujian dan dia masuk surga. Sehingga penghuni surga terbanyak adalah orang-orang fakir. Sedangkan orang-orang yang diuji dengan nikmat kekayaan kebanyakannya tidak lolos. Tidak lolos ujian. Mereka terlena dengan nikmat kekayaan tersebut. Bahkan jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, salah satu bentuk azab yang Allah timpakan kepada manusia adalah terus menerus diberikan kepadanya nikmat kekayaan dan berbagai macam nikmat dunia, padahal dia tukang maksiat. Hati-hati, jangan kita mengira Allah berikan kita lebih kaya daripada yang lain, berarti Allah lebih cinta kepada kita. Sama sekali tidak jemaah sekalian. Bisa jadi itu adalah azab atas kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhib ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau lihat Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang dosa, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu adalah azab yang datang dalam bentuk kenikmatan. Hati-hati. Ya. Sehingga kita terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan karena nikmat terus datang kepada kita. Kita nggak sadar itu azab. Kita nggak ingat taubat. Maka jemaah sekalian, musibah yang menimpa kita tapi mendekatkan diri kita kepada Allah kefakiran yang menimpa kita, namun mendekatkan diri kepada kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat dan kekayaan yang menjauhkan kita dari Allah. Hakikatnya itu adalah musibah. Sebagaimana dikatakan ulama salaf dahulu, kullu nikmatin la tuqarribu Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu hanyalah musibah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, nikmat kekayaan yang disyukuri akan menjadi kebaikan yang sangat besar bagi kita. Allah anugerahkan kepada kita nikmat harta, kita syukuri, maka itu akan menjadi kenikmatan yang lebih besar lagi bagi kita. Dan ulama menjelaskan rukun bersyukur itu ada tiga. Pertama, kita akui di dalam hati. Nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan sekalipun kita pernah bangga dengan kecerdasan kita. Karena kita sudah belajar ilmu bisnis atau ilmu apapun sehingga kita bisa kaya raya. Tapi yakin Allah dialah sebenarnya yang memberikan rezeki kepada kita. Ilmu yang kita miliki hanya sebab. Yang kedua jemaah sekalian, kita ucapkan dengan lisan pujian kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dan kita sandarkan nikmat itu kepadanya. Kita katakan misalkan alhamdulillah dengan nikmat dari Allah saya diberikan anugerah nikmat ini, rezeki ini, kekayaan ini. Jangan sekali-kali kita mengatakan itu karena kehebatan saya, itu karena kepintaran saya. Itu karena koneksi saya. Itu karena saya rajin bergaul. Sehingga relasi saya banyak dan bisnis saya maju tidak. Katakan alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Itu namanya bersyukur. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian yang paling penting. Rukun bersyukur yang ketiga adalah gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Inilah tiga rukun bersyukur. Maka nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau kita syukuri akan menjadi kebaikan yang besar dan bahkan bisa jadi lebih besar dibandingkan orang kaya, orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih baik? Miskin kemudian bersabar atau kaya bersyukur? Jawabannya tergantung. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, dia yang lebih baik. Siapa yang lebih baik kesabarannya sehingga mendekatkan dia kepada Allah, dia yang lebih baik. Siapa yang lebih baik kesyukurannya sehingga lebih dekat dia kepada Allah, dia yang lebih baik. Ini jemaah sekalian, hakikatnya. Jadi, kekayaan bagi seorang muslim hendaklah dia jadikan sebagai wasilah untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Iya. Yeah. Oleh karena jamaah sekalian, di antara penyesalan besar orang-orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini adalah karena dia tidak beramal soleh atau kurang bersedekah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10 dan ke-11. Allah mengabarkan kepada kita penyesalan orang-orang yang berada di ujung kehidupannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ahadakumul maut." Bersedekahlah kalian dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Allah nggak suruh semuanya, sebagian saja. Kita gunakan bersedekah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Secara khusus Allah ingatkan untuk bersedekah. Karena nikmat kekayaan adalah nikmat yang besar dari semua kenikmatan dunia. Dan juga karena sedekah adalah sebaik-baik amalan termasuk sebaik-baiknya amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab. Maka Allah ingatkan, bersedekahlah kalian dari sebagian yang kami rezeki, rezekikan kepada kalian. Ini sekaligus peringatan kepada kita untuk selalu sadar kekayaan kita, harta kita adalah rezeki dari Allah, semata-mata dari Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aku minas salihin barulah dia menyesal seraya dia berdoa wahai rabbku tangguhkanlah kematianku walau sesaat saja agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal soleh inilah jemaah sekalian penyesalan seorang yang tidak bersedekah atau kurang beramal soleh di akhir hayatnya. Dia pun minta tangguh. Dia pun minta ditunda walaupun sebentar. Ternyata jemaah sekalian, dia tidak meminta tunda untuk menikmati kekayaannya. Tidak pula bersama orang-orang yang dia cintai. Bukan itu yang dia pikirkan. Dia sudah lupa semua itu. Yang dia ingat hanyalah agar dia bisa bersedekah dan bisa beramal soleh. Namun sayang sekali Allah tabaraka wa taala menegaskan wala nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka jemaah sekalian, sebelum datang hari penyesalan ini yaitu hari kematian kita hendaklah kita memperbanyak amal soleh, mempersiapkan diri. Karena apabila datang hari itu, setiap orang yang menyesal akan minta ditangguhkan. Minta waktu sebentar saja untuk hidup di dunia. Tetapi Allah sama sekali tidak akan memberikan izin kepada mereka. Hal yang serupa disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idha jaa ahadahumul maut" Qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi matarak. Sampai ketika kematian telah mendatangi seorang dari mereka atau telah mendatangi mereka semuanya. Lalu dia pun berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Namun apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan yang dikatakannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada pembatas. Ada dinding sampai di hari kebangkitan. Nggak bisa mereka keluar dari kuburnya. Mereka berada di alam barzakh. Ada dinding pemisah antara dunia dan akhirat sampai hari kebangkitan. Dan yang lebih dahsyat lagi jamaah sekalian, penyesalan ketika mereka sudah berada di neraka jahanam. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Para penghuni neraka itu menyesal. Benar-benar menyesal. Benar-benar mereka akan tersadar sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-12. Walau tara idil mujrimuna nafisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Andaikan engkau bisa lihat sekarang orang-orang pendosa itu di neraka jahanam mereka tertunduk kepala-kepala mereka tertunduk di hadapan Rob mereka seraya mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun wahai Rob kami sekarang kami sudah lihat, kami sudah dengar, ini benar-benar nyata adanya hari kebangkitan. Maka kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Kami sudah betul-betul yakin sekarang. Tapi jemaah sekalian, semua itu sudah terlambat. Inilah kaidah kehidupan yang kedua yang Allah ingatkan dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 185 bahwa di akhirat adalah hari untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat kesuksesan. Siapa orang yang sukses itu sebenarnya? Sebagai peringatan bagi kita bahwa kesuksesan kita di dunia ini itu bukan kesuksesan yang hakiki. Bisa jadi itu malah petaka. Bukan kesuksesan. Maka Allah jelaskan kepada kita. Hakikat kesuksesan itu adalah keselamatan dari azab. Kita belum dinyatakan sukses sebelum kita benar-benar diputuskan oleh Allah selamat dari azab dan masuk surga. Inilah yang harus menjadi cita-cita seorang hamba Inilah cita-cita anak akhirat. Memahami bahwa kesuksesan yang sejati kalau dia sudah selamat dari azab Allah dan masuk surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Ini jemaah sekalian kaidah kaidah kehidupan yang ketiga dari empat kaidah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 185. Mengetahui, menyadari dan memahami dengan baik hakikat kesuksesan bukan di dunia tetapi keselamatan di, dari azab Allah di akhirat kelak. Itu yang namanya sukses. Sehingga kita tidak menjadikan cita-cita tertinggi kita sukses di dunia, bahagia di dunia. Tapi jadikanlah cita-cita utama kita adalah akhirat. Dan jemaah sekalian, kalau kita jadikan akhirat tujuan kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong dunia kita. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita betapa sedikitnya nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat dan betapa ringannya musibah di dunia. Segala malapetaka yang kita derita di dunia dibandingkan dengan malapetaka di akhirat kelak. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi ami ahli dunya min ahli nari yaumil qiyamah." Kelak di hari kiamat akan didatangkan Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Inilah jemaah sekalian peringatan bagi kita. Orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia adalah penghuni neraka. Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebelum dia benar-benar dimasukkan ke dalam neraka, Allah perlihatkan terlebih dahulu kepada seluruh makhluk. Dia dipanggil makhluk seluruhnya menyaksikan. Untuk apa jemaah sekalian? Fayusbagu finnari Dia dicelup ke neraka dengan satu celupan. Untuk sekedar ditanyakan kepadanya. Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahal marra bikun, bika na'imun qad? Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan hidup di dunia? Pernahkah engkau merasakan nikmat hidup dunia? Apa jawabnya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabb. Tidak demi Allah wahai Rabbku. Perhatikanlah jemaah sekalian. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Setelah dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja. Kemudian ditanya, pernah nggak enak di dunia? Dia katakan tidak. Bahkan dia bersumpah, demi Allah nggak pernah. Kenapa dia menjawab demikian jemaah sekalian? Apakah dia berbohong? Tidak, dia nggak berbohong. Tetapi dia lupa dia lupa dengan semua nikmat dunia karena merasakan sekejap berada di neraka. Subhanallah. Nikmat dunia semuanya terlupa, tidak ada yang dia ingat lagi. Dia tidak ingat hartanya yang begitu melimpah. Dia tidak ingat istri-istrinya yang cantik jelita. Dia tidak ingat anak-anaknya yang sehat. Dia tidak ingat semuanya. Lupa karena sekejap berada di neraka. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'ta bi asyad bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah." Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni surga. Orang yang paling menderita, paling tersiksa hidupnya ketika di dunia, paling susah, paling miskin di dunia. Mungkin paling banyak penyakit, paling banyak musibah. Namun dia bersabar dan dia termasuk penghuni surga. bagu fil jannati sabghatan. Dia dicelup di surga dengan satu celupan. Dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan kembali untuk sekedar ditanyakan, "Ya bena Adam, hal ra'aita bu'san sangkot, Wa hal marra bika qat?" Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan hidup? Pernahkah engkau menderita hidup ketika di dunia? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, tidak. Demi Allah wahai Rabbku. Mamarrabi bu'sungqat. Wala ra'aitu syiddatan qat. Saya nggak pernah menderita. Saya nggak pernah susah. Sedikit pun ketika di dunia. Subhanallah. Lupa sudah dia. Baru sekejap berada di surga. Sudah membuat dia lupa. Satu pun penderitaan dunia yang pernah dia rasakan. Jadi jamaah sekalian, semua nikmat dunia yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Demikian pula segala macam malapetaka dan musibah yang menimpa kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab neraka. Maka jangan sampai kita nggak mau menderita di dunia, tapi kita mau menanggung azab neraka yang begitu pedih. Contohnya kita nggak mau dicela orang karena kita mengamalkan yang hak, nggak mau dimusuhi orang, nggak mau dicemooh, maka akhirnya kita malah rela menanggung azab yang jauh lebih pedih. Naudzubillah. Ini peringatan bagi kita. Maka jemaah sekalian harus menjadi prinsip seorang muslim. Kebahagiaan yang dia kejar bukan di dunia ini. Cita-citanya bukan kesuksesan di dunia ini. Tetapi kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat kelak. Ini prinsip kehidupan seorang muslim. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita hakikat kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Inilah jemaah sekalian, kaidah kehidupan yang keempat, yaitu bagaimana pandangan seorang muslim terhadap dunia. Pandanglah dunia ini sebagai tipuan, fata morgana. Pandanglah dunia ini sebagai kenikmatan yang memperdaya. Sehingga boleh kita nikmati, tapi berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita lalai kemudian kita lupa dengan kehidupan kita yang sebenarnya yaitu kehidupan di akhirat. Allah juga mengingatkan kita ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian itu akan hilang. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita mengejar dunia Kemudian kita terlena dengan kehidupan dunia dan kita lupa akhirat itulah sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya. Sebagai penutup jemaah sekalian, saya bacakan satu ayat dalam surat Fusilat ayat ke-30. Satu ayat yang patut kita renungkan yaitu ayat yang bercerita tentang akhir kehidupan seorang muslim yang istiqamah di jalan Allah. Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya nikmat terindah di dunia ini. Apa nikmat terindah di dunia ini jemaah sekalian? Itulah husnul khatimah. Inilah yang harus menjadi cita-cita terbesar kita dalam kehidupan dunia. Husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Kepada siapa Allah akan berikan itu? Allah mengatakan dalam surat Fusilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Kemudian mereka istiqamah. Inilah mereka yang akan mendapatkan nikmat terbesar itu. Husnul khatimah. Inilah mereka yang akan mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan di akhirat kelak. Mereka yang mengatakan, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Siapakah mereka itu? Para ulama mufassirin menjelaskan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang melakukan tiga amalan. Enggak banyak, hanya tiga amalan. Inilah yang mengantarkan kepada husnul khatimah dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya sampai akhir kehidupan mereka. Inilah jemaah sekalian, kunci keselamatan yang pertama. Mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan mengingkari semua penyembahan kepada selainnya serta tidak mempersembahkan satupun ibadah kepada selain Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang memahami kalimat tauhid dan mengamalkannya dengan baik sampai akhir hayat. Jemaah sekalian, kalimat tauhid adalah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Artinya adalah mengingkari dan menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Menyalahkan semua agama selain Islam. Karena semuanya mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Siapa yang membenarkan agama selain Islam, maka dia belum bertauhid. Dia belum mengamalkan bagian yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha walaupun dia beralasan. Itu hak mereka. Itu sudah dijamin undang-undang. Sehingga dia tidak mau menyalahkan mereka yang menyembah selain Allah. Maka dia belum mentauhidkan Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah. Maknanya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Sebagaimana juga yang Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka sembah selainnya adalah salah dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka siapa yang meyakini ada sesembahan selain Allah, dia bukan orang yang beriman atau membenarkan orang yang menyembah selain Allah. Dia tidak menyalahkan mereka. Dia tidak meyakini mereka musyrik. Maka dia bukan orang yang beriman. Atau dia sendiri mempersembahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadahnya kepada selain Allah, maka berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Dia belum memiliki bekal ini. Padahal ini adalah penentu keselamatan seseorang. Andai seseorang membawa semua amal kebajikan tapi dia tidak memiliki tauhid, maka dia tidak mungkin selamat. Sebaliknya jemaah sekalian, dia membawa semua bentuk perbuatan dosa, bahkan dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak mempersekutukan Allah, dia pasti selamat, pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti selamat sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan. Tapi dia tidak mempersekutukan Allah. Walaupun dia korupsi, walaupun dia mencuri, walaupun dia makan riba. Selama dia tidak mempersekutukan Allah, pasti selamat dari azab Allah. Pasti, tidak mungkin tidak. Hanya saja ada yang selamat langsung, ada yang enggak langsung. Iya. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki langsung diampuni, bisa saja. Kalau Allah menghendaki tidak diampuni, maka dia akan diazab dulu, tapi dia pasti satu saat masuk surga. Setelah dia diazab di neraka. Apakah dia masuk surga setelah terbalas semua dosanya? Ataukah dia mendapatkan syafaat? Sehingga dia keluar lebih cepat dari neraka. Tapi kalau seseorang sudah mempersekutukan Allah, kafir kepadanya sampai mati, tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Walaupun kebaikannya banyak, semua menjadi tidak bermanfaat karena dosa besar yang dia kerjakan. Ini jamaah sekalian yang pertama, yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Yang kedua adalah sebagaimana di nukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah yaitu mereka yang selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian makna yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau yang dimaksud dengan orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mereka berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, tiga amalan yang akan mengantarkan kita dan akan menjadi bekal kita yang terbaik di kehidupan akhirat kelak. Pertama mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya. Yang kedua menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, senantiasa menaati Allah. Yang ketiga beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayat ini Allah mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan husnul khatimah seperti apa husnul khatimahnya jemaah sekalian? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Turun malaikat sebagaimana juga disebutkan dalam hadis tentang perjalanan ruh hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad. Malaikat turun kepadanya dengan berpakaian putih, wajah mereka bersih bersinar, wajah yang enak dipandang dan jumlah mereka sangat banyak sejauh matanya memandang dan mereka sudah datang lebih dulu sebelum datang malaikat maut. Orang yang hendak wafat ini yang akan dikaruniakan husnul khatimah, dia bisa melihat mereka tapi orang-orang di sampingnya tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa melihat para malaikat tersebut. Kemudian jemaah sekalian, para malaikat menyampaikan kepadanya tiga berita yang sangat menggembirakan. Pertama para malaikat mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut. Maksudnya, malaikat memberikan kabar gembira. Kamu sudah dijamin selamat dari azab Allah. Gak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Di saat orang-orang kafir itu sangat takut sekali menjelang wafat mereka. Ya, yang dulu gembar-gembor, teriak-teriak, saya nggak takut mati, dia menjadi sangat ketakutan ketika menjelang wafat. Tapi orang yang beriman ini, Allah hilangkan ketakutannya. Kemudian yang kedua malaikat mengatakan, wala tahzanu dan jangan pula kalian bersedih. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kamu nggak perlu sedih dengan perpisahan dari orang-orang yang kamu cintai, dari hartamu, dari segala nikmat duniamu, nggak perlu sedih. Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga hartamu. Subhanallah. Makanya jemaah sekalian, kunci utama pendidikan anak agar anak kita menjadi soleh adalah jadikan diri kita soleh terlebih dahulu. Maka Allah akan menjaga anak keturunan kita walaupun kita sudah pergi dari dunia ini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang lebih menggembirakan lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat berkata kepadanya, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Sehingga jamaah sekalian, rasa sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat itu seakan-akan terlupakan. Bukan nggak sakit, sakit. Tapi seakan-akan terlupakan. Karena dia mendengarkan tiga ucapan yang sangat indah dari para malaikat, terutama yang ketiga, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan padamu. Disuruh bergembira, bukan merasakan sakit, bergembiralah dengan surga. Sehingga dia pun senang akan berpisah dengan hidup ini. Allah jadikan hatinya senang. Karena akan berpisah dengan hidup ini, walaupun orang-orang yang dia cintai di sekelilingnya malah sedih menangis. Dia malah senang Subhanallah, inilah nikmat terbesar orang-orang yang memahami hakikat dunia, tidak mementingkan dunia dan selalu berusaha mengejar kebahagiaan di akhirat kelak. Jemaah sekalian, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup ada sedikit waktu tanya jawab, saya persilakan. Bagaimana cara mengarahkan suami yang selalu mengejar dunia? sibuk bekerja, malas untuk duduk di majelis ilmu. Sering diajak kajian tapi selalu menolak dengan alasan sibuk. Saya sudah berusaha dan berdoa. Perlu dievaluasi kembali sudah sejauh mana dan semaksimal apa usaha istri untuk mengajak suami menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itulah kita akan mendapatkan kunci kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan terutama di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Kalau kita sudah berusaha mengajak, apakah suami mengajak istri atau istri mengajak suami? atau kita mengajak orang tua kita atau anak kita, sahabat kita ke majelis ilmu, tapi dia belum juga mau ikut menuntut ilmu. Dan jemaah sekalian, ini termasuk sebaik-baiknya cara berdakwah. Ajak saudara kita ke majelis ilmu. Kita akan mendapatkan pahala sama persis dengan ustadz yang mengajar. Orang itu mengamalkan ilmu yang disampaikan ustadz, pahala kita pun terus mengalir sama dengan ustadznya. Kenapa? Karena kita menjadi sebab. Sama dengan orang yang mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan ilmu, walaupun bukan dia langsung yang mengajar, dia pun dapat pahala yang sama. Menjahaza ghazian fi sabilillah faqad gaza. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia sudah ikut berjuang. Itu nikmatnya orang punya harta. Dia mungkin amal sedikit, tapi dengan harta dia bisa dapat pahala yang sama dengan orang yang beramal banyak. Kenapa? Karena dia bantu mereka. Iya. Sama dengan kita mengajak orang di majelis ilmu. Mungkin kita nggak punya harta, tapi kita bisa menggunakan lisan kita. Mengajak orang ke majelis ilmu. Dan mungkin kita jelaskan kepada dia sendiri, dia nggak paham apa yang kita jelaskan. Atau dia kurang yakin. Tapi kalau kita ajak dia ke majelis ilmu, dia sadar dia mendapat hidayah. Iya. Jadi ini salah satu metode dakwah yang sangat bagus. Tapi kenapa ada orang yang sudah kita ajak-ajak belum juga mau ikut? Jamaah sekalian, jangan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah kita terus berusaha semaksimal mungkin sampai kita berpisah dengan hidup ini. Kenapa? Karena mengusahakan dia datang ke majelis ilmu itu ibadah. Ibadah itu dilakukan sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Persoalan kapan dia mau ikut hadir di majelis ilmu, kapan dia mau sadar, jangan kita pikirkan itu. Itu serahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang kita usahakan hanyalah bagaimana semaksimal mungkin, sebaik mungkin berusaha mengajak dia. Itu sudah. Iya. Jadi jangan terlalu pikir, jangan terlalu pikirkan kapan suami saya mau ikut mengaji. Jangan dipikirkan itu. Pikirkan sudah maksimal atau tidak? Sudah sabar saya tidak? Sudah betul-betul saya berusaha atau tidak mengajak dia ke majelis ilmu? Ini yang perlu dikoreksi. Iya. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan kita dalam menyampaikan, apakah dari segi cara menyampaikan atau karena ada sebab lain? Misalkan kita kurang menyenangkan suami, bukankah seseorang itu kalau dia sudah senang kepada kita, semua yang kita inginkan dia mau lakukan. Itu sudah fitrah manusia. Al-qulubu mayyalatun ilaman ilaman ahsana ilaiha. Kata para ulama, hati itu akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya orang Arab Badui itu dikasih kambing banyak satu lembah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir dia. Orang Badui yang kafir, kasar, dikasih kambing. Kemudian didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi nggak lama dia masuk Islam. Ini yang perlu kita perbaiki. Mungkin hubungan kurang baik atau kita kurang menyenangkan. Iya. Kurang membuat suami cinta atau sebaliknya suami kurang membuat istri cinta kepadanya. Karena kalau sudah cinta, apapun yang dia inginkan biasanya akan dia ikuti. Iya. Atau apa yang kita sampaikan masih kurang meyakinkan. Kita menyampaikan tidak kuat, tidak disertai dengan dalil, atau bisa juga doa kita masih kurang, atau ada penghalang-penghalang, ada penghalang-penghalang doa kita diterima. Jadi ini semua yang harus dikoreksi. Iya. Kemudian setelah itu sabar dan gak usah dipikirkan hasilnya hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Anak sekarang tinggal dengan mertua karena mertua sedang sakit stroke, jadi anak yang merawat mertua. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan karena mertua bawel banget cerewet dan tidak mau dinasehati. Kalau disuruh istighfar, pasti jawabannya sudah dalam hati. Kalau diingatkan sholat, nanti kalau sudah sembuh. Tapi kalau urusan dunia selalu saja ingat. Ini kurang lebih hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Harus perbaiki lagi cara kita menyampaikan dan perbaiki lagi hubungan dengan mertua. Dan juga lebih menguatkan kesabaran. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Karena ini ibadah. Ibadah sampai mati. Iya. Demikian pula lebih menguatkan doa, harapan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terutama persoalan salat ini harus betul-betul diingatkan lagi. Kalau kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain, tidak meninggalkan salat, tidak melakukan syirik, itu mending. Karena kalau sudah meninggalkan salat, ini bahaya besar. Ini termasuk kategori kekufuran. Kemudian harus juga diingat istri yang merawat mertua ini adalah ibadah yang sangat agung. Sabarkan diri dengan mengingat keutamaannya. Ini ibadah yang sangat agung. Kalau kepada orang lain saja kita dianjurkan membantu, apalagi kepada mertua. Terlebih lagi itu termasuk bakti kepada suami. Termasuk cara menyenangkan suami. Jadi itu adalah pintu surga bagi istri. Jadi sabar. Ingat, pahalanya besar, dan bisa jadi pintu surga bagi istri. Iya. Wallahu alam. Orang tua berharap anak masuk pesantren. Tapi anak berkeinginan sekolah di negeri. Akan tapi orang tua tidak memaksakan kehendak. Bagaimana pendapat Ustaz? Pertama, kalau dia belum balik, tidak boleh kita izinkan dia untuk sekolah di tempat yang di situ mengandung maksiat. Misalkan ada percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Iya. Tetapi hendaklah kita berusaha mencari jalan tengah. Kalau dia nggak mau mondok, ya sudah kita cari sekolah yang bukan pondok pesantren, tapi di situ tidak mengandung kemaksiatan seperti campur baur laki-laki dan wanita. Mungkin kita cari sekolah Islam yang bisa pulang pergi, dan sebenarnya jamaah sekalian itu yang lebih baik dari pondok pesantren. Sebenarnya. Walaupun kenyataannya banyak kelebihan pondok pesantren dibandingkan di rumah. Tapi sebenarnya anak di rumah itu lebih ideal, lebih bagus dibanding di pondok pesantren. Kenapa? Karena secara psikologis anak itu masih membutuhkan orang tua, terlebih dia masih kecil. Makin kecil, makin butuh terhadap perhatian orang tua bukan sekedar pengajaran. Dia juga butuh perhatian. Dia butuh dimatangkan emosinya, bukan sekedar ditambah hafalannya. Ini yang harus kita ingat. Pendidikan anak itu bukan sekedar hafalan, tapi emosinya, akhlaknya, teladan yang baik yang dia lihat dari orang tuanya. Betapa banyak orang masuk anak masuk pesantren, di rumah anak manis, masuk pesantren malah jadi rusak. Kenapa? Dia belum siap. Secara psikis dia belum siap secara emosi dia belum matang. Akhirnya apa? Terpengaruh dengan anak-anak nakal. Karena masih banyak orang tua menganggap pesantren itu adalah buangan, tempat pembuangan anak. Ya. Penjara suci katanya bagi anak-anak nakal. Sehingga tidak sedikit anak-anak baik malah terpengaruh dengan teman-teman yang berakhlak buruk di pesantren. Jadi mau masukkan pesantren harus dilihat dulu kesiapan si anak. Siap secara mental, bukan siap sekedar rajin menghafal, tidak. Harus siap dulu secara mentalnya. Iya. Jadi memang idealnya anak itu di rumah. Tetapi ideal kalau kita betul-betul mendidik anak itu, memperhatikan. Ya, kalau di rumah kita biarkan saja, ya lebih baik di pondok. Ya, tapi tetap juga walaupun masuk pondok harus terus-menerus kita kontrol. Dan jangan sekali-kali berpikiran anak itu tanggung jawab ustadznya di pondok. Tidak. Selamanya dia masih tanggung jawab kita. Ustadznya di pondok hanya membantu. Kalau anak itu nakal, jangan salahkan ustadznya, salahkan kita. Karena bukan tanggung jawab ustadz. Ustadz hanya membantu kita. Itu tanggung jawab kita. Kenapa kita nggak ikut mengontrol anak kita? Harusnya kita ikut mengontrol anak kita walaupun sudah masuk pesantren. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksakan, tapi cari jalan tengah. Iya, cari jalan tengah. Cari jalan tengah tapi tidak boleh diizinkan dia untuk masuk apa namanya eh, tempat-tempat uh, pendidikan yang di situ campur baur antara laki-laki dan wanita, terlebih lagi mengajarkan akidah-akidah yang sesat, ini tentu sangat berbahaya. Iya. Kecuali kalau misalkan sudah tidak ada jalan lain, sudah diusahakan masuk sekolah ini itu nggak mau, nggak ada jalan lain, maka di depan kita ada dua mutarak, mudarat dia masuk sekolah yang ada campur baur laki-laki dan wanita dan mudarat dia nggak sekolah. Kalau tinggal tersisa dua pilihan ini, barulah kita boleh memilih sekolah seperti itu. Dipahami ya? Kalau sudah nggak ada pilihan yang ketiga, tinggal tersisa dua pilihan, nggak sekolah atau sekolah di situ, maka lebih baik sekolah di situ karena mudaratnya lebih sedikit dibandingkan dia nggak sekolah. Ya nggak sekolah mungkin dia bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan yang negatif. Tapi sekali lagi tetap terus dikontrol. Wallahu alam. Bagaimana meraih sukses akhirat tetapi juga stabil meraih sukses dunia. Selama kita mementingkan akhirat, selama kita mengejar akhirat dan tidak mengejar dunia, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita untuk dunia kita. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Jadi jangan khawatir. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam mengejar kebaikan di akhirat, Allah tidak akan menyanyiakan kita di dalam kehidupan dunia kita. Ya, ada pertanyaan yang hampir sama ya. Apakah dosa-dosa kita yang terdahulu seperti berobat ke orang pintar karena ketidaktahuan kita tentang syirik akan diampuni apabila kita bertobat dengan tidak melakukan lagi tapi amal ibadah kita yang lain juga belum sempurna? Jawabannya, kalau seseorang bertobat maka dosa apapun pasti diampuni. Bukankah para sahabat dulu juga banyak yang musyrik? Bahkan bukan hanya musyrik, juga memerangi Islam. Tapi mereka bertobat bersungguh-sungguh dalam taubat maka Allah mengampuni mereka, bahkan Allah menjamin surga bagi mereka. Dengan syarat memenuhi syarat-syarat tobat. Syarat tobat yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga tidak lagi melakukannya. Yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima masih ada waktu, yaitu sebelum ajal datang atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu saja. Lima syarat tobat dari syirik. Sebagai pelengkap, satu lagi yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan kedoliman kepada orang lain, maka harus disertai dengan minta pemaafan atau penghalalan atau mengembalikan hak dia yang kita ambil. Jadi ini syarat-syarat taubat, barang siapa mengamalkannya Allah akan menerima taubatnya insyaallah taala. Kalau semua sudah Allah takdirkan, bagaimana dengan amalan yang kita kerjakan? Apakah bisa mengubah takdir kita? Jawabannya jemaah sekalian. Bagaimana dengan amalan yang kita kerjakan? Amalan yang kita kerjakan itu juga takdir Allah. Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada satu butir pasir pun yang bergerak. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohonnya. Kecuali semua adalah takdir Allah. Kehendak Allah, izin Allah. Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak tidak ada yang akan terjadi di dunia ini. Semua harus kita yakin. Rezeki kita, amalan kita, semua telah Allah takdirkan. Itu harus menjadi keyakinan seorang muslim, bahkan itu adalah rukun iman yang keenam. Iya. Dan bersamaan dengan itu juga, kita juga harus yakin Allah menganugerahkan kepada kita kehendak dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah takdir Allah juga. Allah menjadikan bagi diri kita keinginan serta kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sanggup kita lakukan. Dan Allah memerintahkan kita untuk beramal. Inilah yang perlu kita pikirkan. Saya sudah beramal atau tidak? Enggak usah kita pikirkan takdir saya apa. Masuk surga atau masuk neraka. Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan, apa yang Allah takdirkan, Allah nggak ditanya. Kita yang akan ditanya apa yang kita kerjakan. Jadi hilangkan pemikiran ini. Apa takdir saya? Kita nggak akan pernah tahu. Itu perkara gaib. Tugas kita hanyalah memenuhi perintah Allah, yaitu beramal, melakukan kebaikan, mengerjakan amal-amal soleh. Apa takdir kita? Jangan dipikirkan. Tetapi tetap kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Jangan kita berprasangka buruk, takdir saya buruk, masuk neraka. Itu prasangka buruk namanya. Prasangka baik. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Bahkan sudah ada buktinya. Buktinya apa? Kita seorang muslim. Orang menjadi muslim itu adalah tanda besar Allah menghendaki kebaikan baginya. Allah menginginkan dia masuk surga. Jadi harus prasangka baik kepada Allah. Harus berprasangka baik, insya Allah kita termasuk penghuni surga. Jangan berprasangka buruk. Dan gak usah dipikirkan. Gak usah dipikirkan apa takdir kita. Gak usah bertanya-tanya, kita gak akan temukan jawaban. Kita gak akan temukan jawaban. Kita hanya akan mengetahui takdir kita setelah takdir itu terjadi. Tugas kita hanyalah beramal, berusaha. Itu yang harus kita lakukan. Iya. Sehingga seseorang dia nggak mungkin beralasan dengan takdir untuk tidak beramal atau berbuat maksiat. Sudahlah, saya penghuni neraka. Lebih baik saya nikmati hidup ini dengan dosa-dosa. Gak usah terpenjara dengan aturan-aturan. Gak mungkin dia bisa mengatakan demikian. Sebab dia gak akan pernah tahu takdirnya. Iya kan? Nggak bisa dia beralasan. Iya. Sudahlah saya termasuk penghuni neraka. Ngapain saya ibadah? Gak mungkin. Karena dia gak tahu takdirnya itu apa. Ya. Besok dia mencuri atau tidak. Besok dia taat atau tidak. Dia gak tahu takdirnya. Kenapa dalam dalam perkara dunia dia memilih yang baik? Dia mau beli mobil misalkan ada dua mobil mobil bagus, lancar jalannya, dan satu lagi mobil yang sering mogok. Mana dia pilih? Tentu dia pilih yang bagus. Kenapa dia nggak pilih yang mogok? Sudahlah ini sudah takdir saya. Enggak kan? Iya. Ini dalam perkara duniawi. Kenapa dalam perkara akhirat kita memilih yang buruk, yang jelek? Pilihlah yang terbaik dan berharap mudah-mudahan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Iya. Jadi jemaah sekalian, segala sesuatu sudah ditakdirkan, hanya saja kita tidak dianjurkan, tidak ditugaskan untuk memikirkan takdir kita. Tugas kita hanyalah beramal soleh, beribadah kepada Allah, dan berprasangka baik. Takdir Allah bagi kita adalah kebaikan. Iya. Sampai di situ, selamat kita. Kalau kita lebih daripada itu, maka hati-hati kita akan celaka. Iya. Insya Allah Ta'ala mungkin antum bisa belajar lebih jauh lagi tentang takdir di dalam buku-buku akidah. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kita agar bisa mengembalikan lagi saudara kita yang murtad untuk kembali beriman? Sementara kita sudah mendakwahinya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Ya Mas kalian ini persis seperti pertanyaan yang pertama. Kita terus berusaha, bersabar, kembali mengoreksi lagi cara kita mengajak, juga kita berusaha untuk melunakkan hatinya dengan amal sholat dengan apanya membantu dia atau memberikan hadiah atau memberikan sedekah supaya dia mau mendengarkan dakwah kita. Apalagi di sini sudah jelas-jelas sementara kita sudah mendakwahinya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Berarti sudah tahu keterbatasannya. Kalau begitu harus tingkatkan lagi ini yang perlu dievaluasi. Harus ditingkatkan lagi ilmu kita. Semakin dalam kita mempelajari ilmu ini, maka semakin baik kita dalam berdakwah. Dan inilah syarat berdakwah. Harus dengan mendalami ilmu. Harus dengan berdasarkan ilmu. Sebagaimana Allah tegaskan kepada kita tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan basirah. Dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dua pilar penting dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas. Inilah kunci pertolongan di dalam dakwah, kunci utama. Bahkan ini adalah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap keadaan. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari maksiat. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ikhlas pada kitab Riyadus Salihin, hadis yang terakhir adalah kisah tentang tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh masing-masing. Dan mereka mengatakan, Ya Allah, kalau amal ini ikhlas karenamu, tolonglah kami. Maka dengan sebab itulah Allah menolong mereka. Jadi jemaah sekalian, ini kunci utama. Sukses dalam dakwah. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, pilar dakwah terpenting adalah ilmu. Inilah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar semangat, tapi dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Di sinilah pentingnya terus menerus kita mendalami ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini kata para ulama mencakup tiga macam ilmu. Pertama ilmu tentang apa yang kita sampaikan, yang kedua ilmu tentang cara menyampaikan, dan yang ketiga ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan tersebut. Jadi ini tiga macam ilmu. Terlebih lagi dia orang murtad kepada agama Nasrani misalkan. Maka kita harus tahu syubhat-syubhat mereka untuk dibantah. Karena seringkali kita nggak bisa mematahkan syubhatnya. Sehingga dia nggak sadar-sadar juga, nggak paham. Ini perlu kita persiapkan. Iya. Di samping kita ajarkan tauhid yang benar, kita juga harus tahu bagaimana mematahkan syubhatnya orang-orang Nasrani. Ya. Syekh Ibn rahimahullah pernah memuji apa namanya uh, Ahmad Dedak. Ya. Kalau sekarang mungkin Dokter Zakir Naik. Dulu Syekh Ibn memuji Ahmad Dedak karena dia dengan mudahnya bisa mematahkan syubhatnya orang-orang Nasrani. Jadi dia nggak sekedar mengajarkan tauhid, dia tahu bagaimana mematahkan syubhat mereka. Dan bukan hanya dengan dalil Al-Quran, dia mengajak mereka menggunakan akal sehat. Iya. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Wallahu alam. Ini masih ada yang terakhir lagi ternyata. Allah memberi rezeki kita 50 ribu, tahun eh, sebelum langit dan bumi diciptakan. Anda pernah dengar perkataan carilah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya dan carilah akhirat seakan-akan engkau mati esok. Bagaimana dengan kata ini Ustaz? Ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini kalimat bisa benar bisa salah juga. Iya. Carilah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Berarti mengejar dunia dong. Iya. Mengejar dunia apa namanya sekuat-kuatnya sudah jelas ini bertentangan dengan apa namanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita cukupkan dengan ayat itu lebih baik, lebih selamat. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minat dunia. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Tapi jamaah sekalian, itu tidak menafikan di dalam melakukan aktivitas duniawi kita semangat melakukannya. Bukan maksudnya kita bermalas-malasan. Makanya kalau yang dimaksud di sini adalah kita semangat, maka itu bagus. Ya. Tapi kalau maksudnya kita mengejar, kita mati-matian karena kita akan hidup selamanya, maka ini jelas salah besar. Ini salah besar. Iya. Jadi semangat itu memang dianjurkan dalam syariat. Tapi jangan kita mengejarnya mati-matian seperti ketika kita mengejar akhirat. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita untuk bersemangat dalam setiap aktivitas kita, termasuk aktivitas duniawi. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jal wa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qaddar qaddar Allah wa ma syaa fa'al fa inna lau taftahu amal syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita jemaah sekalian? Ini mencakup manfaat dunia dan akhirat. Tentu untuk manfaat akhirat kita harus lebih semangat lagi. Kemudian kata Nabi SAW, minta tolonglah kepada Allah dan jangan kamu lemah. Iya, jangan kamu lemah. Maka kalau ini yang dimaksud bagus. Semangat minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Baik mengejar dunia atau bekerja untuk apa baik mengejar akhirat atau bekerja untuk dunia. Jangan loyo, semangat. Jangan lemah dan minta tolong kepada Allah, bersandar kepadanya agar berhasil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau usahamu gagal, kamu ditimpa satu musibah, jangan lagi kamu berandai-andai ke belakang Coba kalau saya nggak lakukan ini, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Sudah. Jangan mengatakan demikian. Tapi katakan, Qaddarallah wa masya'afa'al. Allah sudah menakdirkan. Jadi ini benar-benar selalu dihubungkan dengan takdir Allah. Dalam urusan dunia ini Allah sudah takdirkan. Dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya ucapai andai, ucapan andaikan ketika ditimpa musibah, itu akan membuka pintu setan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Banyak pintu setan di situ. Di antaranya adalah membuat kita rusak keimanan terhadap takdir. Iya, ini yang paling berbahaya. Rusak keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kalau kita berandai-andai lagi ke belakang. Coba kalau saya nggak begini, tentu tidak akan begini dan begitu. Jangan. Katakan, Qaddarallah wa masya'fa'al. Allah sudah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.